lahum fil ula nahjal huda khairu sunnati ila akhir maqala nafallahu bihi wa bisalafihi wa sayyidikum bi absati min hadza inda qawli sayyidina nadim fahbul kathiru tayyibu mat'ulahum ila akhir al abyat fa amma ittisalu silsilati nasabihim ila nabi sallallahu jadi tadi yang disebut itu adalah para masyayikh para guru-guru daripada para habaib Nah, makanya di sini kita harus tahu bahwasanya dari zaman dahulu sampai sekarang sebetulnya itu tidak ada masalah antara para habaib dan masyaih. Cuma ada pihak ketiga yang mengadu domba dengan mengatakan habaib itu begini, begitulah dan sebagainya gitu. Seperti Ustaz mengalami sendiri di Bangil ada sebagian dari mereka yang meninggal dunia karena yang meninggal ini ada hubungan dengan salah satu ustazah maka kami hadir untuk bertakziah. Tapi herannya tatkala kami datang ke sana, memang jenazah itu dikerumuni oleh anak-anaknya. Begitu kami datang mereka semua keluar. Kami pakai imamah pada waktu itu. Nah, jadi yang yang semacam ini kan mengherankan. Kita datang ingin menghormati, ingin mendoakan kok malah mereka itu keluar seakan-akan kita itu akan menularkan suatu penyakit bagaimana gitu. Nah, yang semacam ini kebencian semacam ini itu ditanamkan oleh pihak-pihak ketiga yang mengatakan HBM beginilah ya, begitu dan sebagainya. Padahal coba lihat bagaimana yang tadi disebutkan semuanya itu guru-gurunya para habaib. Oleh karenanya mereka itu disebutkan dengan masyaih. Sedangkan orang-orang Jawa yang bukan orang Arab di Indonesia itu disebut oleh para habaib dengan sebutan al-ahwal. Nah, padahal itu bukan bukan suatu hinaan atau suatu ejekan, tapi itu suatu penghormatan karena selain orang Arab daripada orang-orang pribumi Indonesia itu dikatakan akhwal jamaknya khol yang berarti saudaranya ibu gitu. Nah, lihat bagaimana ungkapan-ungkapan mereka yang semuanya itu e, mengutarakan bahwasanya tidak ada maksud tidak baik dalam diri mereka ya. Nah, kemudian famatisalu silsilati nasabih milan nabi sallallahu alaihi wasallam وبي علي وفاطمة رضي الله عنهما فقد ذكرها سيد النادم إلى جميع نسابهم محمد بن علي صاحب مربد ثم من ولد ولده الفقيه الإمام محمد بن علي إلى الإمام عبد الله دروس وأخي الإمام علي وابتدأ أعني سيدنا النادم بالإمام علي بن جعفر بن محمد زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وذكر هو الأئمة الثلاثة مع ذكره للسلف أولاً وأشار إلى ذكر الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وبنيه وأمه مفاتمة الزهراء بقوله فيما يأتي بيت النبوة والفتوة إلى آخر البيت وبقوله هنا الزفاف على تعيله قبيله وبقول المادي علوية نبوية وهم الذين نزلت فيهم آية المباهلة ففي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاتمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن ومشت فاتمة خلفه وعليا خلفها khalfaha. Itu yang dikatakan dengan uh, ahlul bait atau ahlul kisah nah, karena mereka lah yang diajak oleh Nabi SAW ketika orang-orang Nasrani meminta kepada Nabi SAW untuk bermubahalah tapi kemudian Nabi datang tapi mereka itu mundur. Coba mereka kata Nabi SAW datang dan berbahala, maka tidak ada satupun di dunia ini seorang Nasrani kecuali akan binasa semuanya. Nah, jadi oleh karena itu lima orang ini yaitu Nabi kita Muhammad, Sayyidina Ali bin Talib, Sayyidina Hasan Husain dan Syafatimah nama mereka itu kalau dijadikan ditulis dalam satu lembaran itu jadi jimat. Jadi kekuatan yang sangat luar biasa. keberkahan sumber daripada keberkahan. Sehingga diniati apapun kita akan mendapatkannya. Seperti dikatakan, pernah ada satu orang Yahudi, yaitu sakti Madraguna Dan dia itu mempunyai kesaktian-kesaktian yang tidak ada duanya. Ternyata dia itu memakai sebuah jimat dan karena jimat itulah dia itu diyakini mempunyai kesaktian dan ilmu yang sangat tinggi. Ternyata ketika dibuka jimatnya itu isinya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Al-Hasan, Wal-Husain. Nah, jadi mereka pun juga percaya gitu dengan kemuliaan daripada lima orang ini. Kemudian kita akan sudah mulai memasuki memasuki penjelasan tentang Ahlul Bait. Gal Wa amma aslul usul wa manba'ul fadl wa sababu asbabil khairat lahum fa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini dikatakan kalau seumpama kita itu ada sesuatu dalam hati kita yang berkaitan dengan ahlul bait, nah itu hati-hati. Karena itu bisa merupakan tanda-tanda kemunafikan. Sebab Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, ma ahabbakum illa mu'min wa ma abghadakum illa munafik. Tidak ada seorang pun yang mencintai kalian kecuali itu tanda keimanannya. Dan tidak ada seorang pun yang membenci kalian kecuali itu tanda kemunafikannya. Dan tidak seharusnya mereka menjadi sasaran kebencian maupun irian kita. Karena apa? Karena logikanya kalau kita itu mau iri sama orang, itu kita iri terhadap sesuatu yang bisa kita raih. Silahkan. Masih wajar gitu Iri kepada seorang karena kaya. Iri karena eh, kepada seorang karena pinter. Iri kepada seorang karena dia itu punya pejabat, pejabatan Atau iri kepada seorang karena dia itu mempunyai eh, pengaruh yang sangat kuat di desa maupun di kotanya. Itu masih mending. Karena itu juga bisa kita raih. Tapi kalau iri terhadap habaib karena kehabaibannya. Nah itu kan aneh gitu Nggak ada satupun di dunia ini yang dirinya itu sebagai habaib karena doanya atau karena angan-angannya atau karena usahanya selama ini. Jadi merupakan sebuah anugerah pada Allah lahir tahu-tahu sebagai habaib. Aku bisa orang yang semacam itu kemudian diiri. Kok bisa orang yang semacam itu kemudian dihasuti? Kok bisa orang yang semacam itu kemudian dijadikan sebagai pesaing. Padahal dia sendiri sebagai kiai, dia sendiri sebagai ustadz. Dipanggil ustadz, panggil kiai itu karena siapa? Berkatnya apa? Ilmu-ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad SAW. Begitukah balasannya kepada para cucunya? Jadi sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak bersyukur orang yang semacam itu. Oleh karenanya dikatakan dan di Eh, dipermisalkan oleh Kiai Hamid Pasuruan ini habaib ini kalau kita cinta pada habaib muamalah kita kepada habaib sama halnya seperti kalau kita dibuatkan oleh seorang sebuah toko lalu dia bukan hanya membuatkan toko bagi kita tapi juga diisi barang-barangnya tinggal jaga dan menikmati hasilnya nah setelah dia itu sudah menikmati hasilnya dan lain sebagainya, tiba-tiba datang salah satu anak atau cucu daripada yang memberikan modal itu. Kira-kira bagaimana kita mau muamalahnya kepada dia? Nah, itulah. Kalau orang baik pasti akan baik. Kalau orang mengerti pastilah dia akan berbuat baik. Kalau dia itu orang berakal, nah pastilah dia itu akan berbuat baik padanya. Kenapa? Berkat dia. Berkat kakeknya semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka ilmu yang kita punya berkat Nabi Muhammad. Bahkan kita berpijak di dunia pun juga berkat Nabi Muhammad. Laula kalau laula kayak Muhammad aflak. Laula Muhammad ma khalaqtun nar Muhammad ma khalaqtul jannah wa Muhammad ma khalaqtus samawat was wal aradin sab'a. Nah, itu kan Allah taala firman. Nah ini salah satu cucunya dan kamu katakan oh itu kan cucu cicit buyut. Ah itu kan sudah enggak dicintai lagi oleh Nabi. Siapa bilang? Secara logika saja kita tanyakan kepada orang yang punya anak dan orang punya cucu. Tanyakan kepada orang yang punya anak dan cucu itu. Kamu sayangan anak atau sayang cucu? Nah itu. tanpa ke bawah tanpa disayang. Kalau itu kalau itu manusia biasa. Seperti Ustazah Jamila, manusia biasa. Yang akhlasnya pas-pasan. Dia mengakui yang semacam itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Oleh karenanya, beliau sendiri yang berkata, Ki Hamid, kalau ingin majelisnya besar, kalau ingin pondoknya besar, kalau ingin ilmunya barokah, maka hendaknya ajari dan biarkan dalam madrasah kita, dalam pondok kita, dalam majelis kita ada seorang habaib di situ. Yang dimuliakan di situ. Maka pasti akan cepat besarnya. Tapi kalau sudah ada sesuatu dalam hatinya, takutnya Takutnya yang semacam ini nanti dia itu imbasnya dapat doanya Nabi. Nah, Nabi SAW berdoa, Allahumma aksir malaman abwadu ahli baiti wala burikafi. Nah, ini juga sebuah sebuah apa namanya? resep yang mujarab kalau mau jadi suki gampang. Gimana caranya? Benci sama ahli bait. Doanya Nabi. Nabi berdoa, semoga Allah perbanyakkan hartanya orang yang benci kepada keluargaku tapi tidak ada barokahnya. Jadi artinya apa? Hartanya banyak tapi tidak bisa dinikmatin. Hartanya banyak tapi keluarganya berantakan. Hartanya banyak tapi dia itu sakit. Hartanya banyak tapi dia begini ya begitu. Itu nggak ada barokahnya namanya, Gak menikmati. Tapi hartanya banyak itu nanti merupakan sebuah cobaan yang besar nanti di akhirat. Kenapa? Fa'amah eh, apa Ya, jadi sebutkan yauma idzin wah. Hmm, bukan, bukan. Apa itu? Jadi setiap kenikmatan yang kita rasakan itu pasti nanti ada ada pertanggungjawabannya. Hartanya dia melimpah, dia nggak menikmati di dunia, tapi hisapnya nanti kepada dia. Itu yang didoakan oleh Nabi Muhammad dengan yang tidak baik itu dari segi situnya dari segi nanti di akhiratnya ya. Kalau dikatakan kalau hisapnya satu baju saja selama 500 tahun, kalau hisapnya harta yang begitu melimpah berapa tahun? Nah, oleh karena itu hati-hati ya, hati-hati dengan kita itu benci bahkan dikatakan kalau kita benci pada zatnya, setiap zat daripada ahlul bait takutnya dia mati dalam keadaan suluh khatimah. Jadi kalau kita benci, benci kepada perlakuannya. Bedanya kalau kita benci kepada perlakuannya, kalau seumpama dia nggak begitu pasti aku sayang pasti aku senang. Tapi kalau sudah kita benci kepada orangnya, itu yang berbahaya. Nah, oleh karena itu, lihat bagaimana contoh-contoh para kiai, para alim, para asatid, yang mereka itu menampakkan kecintanya kepada al Bait, maka sampai setelah meninggalnya pun tetap besar. Seperti Kiai Hamid. Kiai Hamid itu kalau ada harta anak kecil, dipegang tangannya dicium. Kiai Hasan Genggong, Kiai Khalil Bangkalan, Nah itu juga semacam itu. Cintanya kepada Ahlul Bait luar biasa. Bahkan yang namanya Syekh Abdullah Basudan yang terkenal dengan romes. Romes itu adalah sebuah simbol para muhibbin Syekh Abdullah Basudan. Itu beliau tidak ada seorang Habib yang datang kepada dia dari semenjak satu kilo kecuali dia sudah tahu akan datang ini Habib. Sehingga dikatakan pada murid-muridnya siapkan sebentar lagi akan datang seorang Habib. Sampai kemudian beberapa saat kemudian ternyata datang Habib. Sehingga muridnya tanya, "Lu kenapa kok sampai kok bisa tahu padahal dulu dulu udah ada telepon gitu loh, udah ada handphone, udah ada SMS, udah ada 3G dan sebagainya." Nah, dikatakan Galiah semenjak jarak satu mil sebelum datang kepadaku, kalau ada habaib yang mau datang kepadaku, aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Dan aku bisa membedakan antara habaib dan bukan dengan bau yang ada dalam wajah dan dalam diri seorang habaib itu dengan baunya Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Oleh karenanya itu, jadi jangan paksakan diri kita untuk sekedar mencari kebanggaan dan kebahagiaan di dunia. Ngapain gitu kalau kita itu memang tidak dipastikan atau meragukan, gak usah dipaksakan kita itu harus diakui sebagai seorang sayyid atau seorang syarif atau seorang syarifah buat apa gitu. Kemuliaan itu gak ada mulianya di sini. Habib apa sih bedanya Habib sama bukan? Gak ada kemuliaannya. Nanti kemuliaan di akhirat. Di akhirat mereka akan bersama bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, takutnya yang ngaku-ngaku semacam itu nanti di akhir zaman itu para ahlul itu meninggal semua. Karena apa? Al-Qur'an dengan ahlul tidak akan dipisahkan. Kalau Al-Qur'an tulisannya nggak ada, ahlul juga nggak ada di dunia. Ahlu baiti amanun di ahli ardi kasama kal nujumi amanun di ahli sama. Fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati makan yu'adun. Yang artinya keluargaku ini bagaikan sebagai pengaman bumi, bagaikan bintang gemintang yang ada di atas sana sebagai pemberi aman bagi penghuni langit. Kalau sudah keluargaku di buka bumi ini tidak ada lagi, maka akan tiba saatnya Allah akan mendatangkan apa yang dijanjikan kepada mereka yaitu daripada tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, jadi kalau ngaku-ngaku habaib, pas ternyata Al-Qur'an sudah nggak ada tulisannya, habaib sudah meninggal dunia, terus kok dia nggak meninggal gimana? Nah, itu <laughs> khawatirnya. Nah, jadi dan Allah Maha tahu, enggak usah dipaksakan. Selama kita tidak ada bukti yang otentik, ya sudah. Paling tidak kalau kita seumpama memang ada. Jadi kita tidak meragukan seperti Robito jangan disalahkan. Robito itu mempunyai ADRT sendiri, aturan sendiri gitu. Yang mengikat dan itu turun temurun dari zaman dahulu dan nasab-nasab para Alawin yang ada itu bisa dikatakan kepanjangan daripada mujizatnya Nabi SAW Di mana Nabi SAW bersabda kullu hasabin wa nasabin yang kata illa hasabi wa nasabi ma la yang kata illa yaumil kiamat semua kemuliaan, semua nasab itu akan terputus. Kita masih ingatkan bagaimana Nusantara ini begitu dikuasai oleh raja-raja Majapahit. Mana sekarang kebesarnya? Mana keturunan Majapahit? Mana keluarga Majapahit? Nggak ada, putus. Jadi setiap sebuah kemuliaan, kerajaan maupun kemuliaan, kekayaan, siapapun juga pasti akan terputus. Ada waktu habisnya. Kecuali kemuliaanku. Terus sampai hari kiamat. Begitu pula setiap nasab juga seperti itu. Nggak ada nasab yang tetap terjaga. Walaupun nasabnya kuda. Kuda itu ada nasabnya kadang-kadang. Kawinan dari ini, awin dari ini. Ada itu. Kuda ada nasabnya. Gitu. bagi manusia. Tapi tetap sepandai-pandai menjaganya tetap dia akan hilang. Tapi kalau habaib. Dari zaman Sayyidina Ali, Serina Fatimah. Terus ke bawah. Itu ada ada nasabnya dan ada saksi-saksinya di situ tertulis. Jadi kalau seumpama ada yang diragukan, kemudian disampaikan ke sana ditolak, itu bukan karena mereka itu mementahkan dan memastikan bahwasanya kita bukan habaib tidak. Masa iya si wali songo yang punya yang sembilan orang itu kemudian tidak punya keturunan? Pasti ada turunannya. Cuma karena mereka itu tidak menjaganya dan tidak menjaga seperti ahlul bait dari kalangan alawiyin, maka jadilah ada kerancauan di dalam nasabnya. Nah, di antara mereka menyebutkan nasibnya ke sini, tapi menurut mereka ini enggak punya anak. Ini sudah ingkarat. Kenapa kau makunya ke sana? Lebih banyak yang ngaku Alidrus dari e, keturunan Abu Bakar Azani. Abu Bakar Azani nggak punya keturunan. Abu Bakar Azani punya anak Ahmad, tapi enggak punya keturunan meninggal. Nah, gitu. Seperti anaknya Sina Ahmad Al-Muhajir waktu datang ke Hadramut. Dia punya anak tiga. Ada Bani Jadid, ada Jadid namanya, ada Basri, ada Ubaidillah. Yang Ubaidillah terus sampai sekarang. Ada semuanya ini Habaib semua ada Ubaidillah. Ubaidillah punya anak Alwi. Alwi punya anak Ali. Ali punya anak Muhammad. Muhammad punya anak Ali. Punya anak lagi Muhammad. Muhammad bin Ali bagi Mugaddam itu. Sampai ke bawah. Nah, tapi Basri dan Jadid itu sudah dipastikan di dalam kitab nasab bahwasanya mereka itu pada abad ke-7 Nah, Ada buktinya ada otentik gitu. Begitu pula Abu Karajani, Abu Karajani itu meninggalkan anak perempuan. Ada lakinya ada namanya Ahmad. Betul ada, tapi dia nggak kawin. Ada yang mengatakan kawin, tapi dia punya anak perempuan, nggak punya anak laki. Maksudnya nah, terputus di situ. Bagaimana akan disambungin oleh Bakar Adani gitu loh. Nah, makanya jadi seperti kemarin ada sebuah kejadian yang sangat lucu. Di mana salah satu daripada anak kita, santri kita diminta oleh seorang katanya ngakunya Habib. Nah, saya katakan kepada wali murid ini, kalau Habib yang meminta hati-hati takut dipermainkan dan sebagainya karena kamu kan bukan syarifah gitu loh. Ah, terus gimana Beb? Biar ya, nanti suruh datang kepada saya. Nanti punya anak kan anak saya. Suruh datang kepada saya. Kalau dia itu niatnya baik, pasti dia akan. Nah, maksudnya apa? Supaya dia berat beban. Ini anak ngambil anaknya surga. Ada kaitan masuk surga, nanti ada apa-apa anak tanggung jawab sama dia gitu Biar berat nggak dipermainkan gitu maksudnya. Tahu-taunya setelah disodorkan permintaan ustadz kepadanya untuk menemui ustadz, dia menolak. Akhirnya, loh, Sambilan dia berkata begini ya, kalau anak harus ketemu Ustaz Segap, ya lebih baik jangan nggak jadi nggak apa-apa gitu loh. Sampai ke situ, apa hubungannya sama Ustaz? Emang Ustaz anggota Robito atau gimana gitu? Sampai nggak jadi gitu. Akhirnya Ustaz tanya, loh, bangsanya apa? Bangsanya Baharun, oh, apa kaget lagi, oh Baharun kan, Sama seperti kita gitu. Dari mana dia asalnya? Dari kota ini, nggak saya sebutkan siapa. Akhirnya kita Telepon teman kita di sana. Ada Baharun di sana? Enggak ada, Beb. Katanya enggak ada di tanggul di ya, tanggul. <laughs> sebutkan aja. Ya enggak apa-apa lah, udah disebutkan di tanggul katanya, tanggul. Enggak ada Baharun tanggul. Mana ada Baharun tanggul? Oh, akhirnya katanya Lumajang. Telepon lagi Habib Umar hamid di Lumajang. Ada Pak Harun? Enggak ada. Akhirnya Nabi bilang coba lihat anak-anak saya gimana. Barulah dia mengaku begini, Bib katanya, Bib katanya. Itu ayahnya itu kan seorang kiai itu pernah mimpi ada orang pakai baju putih-putih. Lalu dia mengatakan kamu itu Baharun. Nah. <laughs> Akhirnya saya bilang, Pak, mana ada nasab itu berdasarkan mimpi, Pak. Gitu. <laughs> Jadi <laughs> lalu saya kasih tip. Saya kasih tip. Bilang sama orang itu, kalau mau ngaku habaib jangan ngaku yang minoritas. Baharun itu di Robito sana itu cuma empat lembar. Jadi kalau mengaku itu segar boleh. Habsyi, Alidro, sulit. Banyak anaknya. Lembarannya itu bisa tebal gitu. <laughs> Kalau Baharun ketahuan sudah keturunan siapa, siapa tidak tahu <laughs> nah, jadi nggak usah lah, nggak ada nasab itu lewat mimpi. Ada lagi di sini. Datang kepada Ustaz beraninya, Ustaz saya ini mimpi Habib Hasan katanya. Disuruh ambil mantu katanya. <laughs> Eh, karena saya diimpikan sama wali sud, sud, apa sudrajat apa siapa wali siapa? Sunan Derajat ya, Sunan Derajat. <laughs> katanya saya ini sayyid katanya itu. Eh syarifah katanya, harus dapat sayyid katanya. <laughs> nah, itulah. Jadi namanya sayyid itu bukan dengan nasab, otentik itu ada nasabnya. Ada nasabnya. Ada nasabnya berarti habaib, enggak ada nasabnya jangan gitu. Dan alhamdulillah kalau seumpama di situ ada sebuah ketentuan Syarifah tidak boleh kawin dengan Sayyid. Nah, jangan dipermasalahkan masalah itu. Dari saking bencinya kadang-kadang loh kok enak. Habaib bisa kawin sama siapa saja. Tapi kalau Syarifah nggak boleh kawin sama siapa saja. Gitu. Nah, saya katakan yang bilang kok enak itu itu salah kebalik gitu. Kok enak yang diambil mantu oleh Habaib? Nggak enak banget yang diambil mantu oleh selain Habaib. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau sumpah ada seorang yang bukan syarifah, kemudian kawin dapat sayyid, maka dia itu mantunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ayahnya itu besanan sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Dia nggak batal uduh dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga apa? Hasya kalla orang semacam itu kemudian dilupakan oleh Nabi SAW lalu tidak mendapatkan syafaatnya. Hasya kalla insyaAllah. Nah, tapi kalau sebaliknya, saya kawin sama Fulan, mantunya siapa? Nah itu. Nah, kita nggak saya sebutkan siapa aja, mantunya siapa, kita gitu aja gitu. Besanan sama siapa, gitu. Nah, kan sangat-sangat jauh gitu. Nah, jadi artinya sekarang kita ambil contoh yang lebih gamblang lagi. Kuda itu kan berbagai macam jenisnya. Ada yang mahal, ada yang murah. Ada kuda yang paling mahal, yaitu kuda pacu gitu namanya. Kuda pacuan itu itu paling mahal. Bahkan ada kuda milik Fergie yang punya MU, manajernya MU itu. Nah, itu pernah dia itu membeli kuda harganya 1 juta dolar. Berarti berapa? 12 M. 12 M kuda aja 12 M. Sekarang seumpama kita datang ke Fergie, Fergie, tolong dong kawinkan kudamu dengan kudaku Indonesia, kuda Indonesia yang kecil tuh. dibandingkan dengan kuda Eropa sana. Mau nggak kira-kira? Mau ndak kira-kira? Kira-kira mau ndak? Kenapa? Karena menurunkan harga. Merusak pasar ini ayahnya Persi, ininya Eropa, ini katanya dapat Indonesia. Gletek gitu. Asalnya apa kuda Indonesia kecil. Kuda pacuan sana itu besar. Itu ada kuda itu sampai 2 meter lebih tingginya itu. Itu kuda pacu itu. Seperti yang kita lihat di televisi itu kan besar-besar itu kuda dibandingkan kuda yang di tretes sana. Kecil-kecil begitu gitu. Nah, jadi kalau itu kuda bagaimana dengan manusia gitu. Nah, oleh karenanya beruntung ya. Kalau seumpama dapat mantu dari kalangan sayyid beruntung. Cuma harus ingat setiap kemuliaan pasti ada sebuah kekurangan. Setiap kemuliaan pasti ada kekurangan. Itu ciptaan Allah. Nggak ada yang sempurna. Kalau kamu memilih suatu kelebihan, pasti kamu harus siap untuk mengalami kekurangan. Jadi jangan cuma mau merasakan kelebihannya terus, lalu nggak ada kekurangan, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, oleh karena itu kalau kita diambil mantu oleh seorang sayyid atau dapat habib, ya berarti harus siap. Yang pertama nggak boleh ngelarang dimadu. Kenapa? Karena syarifah lebih banyak. Siapa yang menyebutkan syarifah kalau bukan kalangan mereka? Ente siap untuk melarang kemudian siap untuk bertemu dengan Fatimah? Kamu ngelarang untuk Syarifah dikawin sama Sayyid juga golongan Sayyid. Nah, kalau sama yang bukan Syarifah nggak ada masalah, tapi saya Syarifah. Nah, itu harus siap untuk tidak melarang itu yang pertama. Yang kedua, harus siap biasanya dari kalangan habaib itu kalau kawin dengan selain syarifah itu kadang-kadang ada merendahkan dan sebagainya. Ya biasa karena maksudnya dia pengen dapat mantu itu yang seperti yang lainnya gitu. Nah, wajarlah gitu. Eh, kalau ada sebagian ibu yang punya sifat kayak begitu, harus siap. Yang ketiga, harus siap untuk mendidik anak-anaknya anak anak itu seperti didikannya para habaib. Paling sedikit, kalau anak perempuan dilahirkan harus kita panggil dengan syarifah. Kalau anak laki yang lahir, kita panggil dengan sayyid. Kenapa? Supaya nantinya diketahui. Mungkin saja ayahnya meninggal, dia tinggal bersama ibunya. Sehingga kenapa saya tidak nama Syarifah? Kenapa ini? Apa identik dengan apa ini Syarifah ini? Ah, nanti di diteliti, oh ternyata saya salah Syarifah. Tadi nggak boleh kawin gini ya, berang. Jadi, jadi seperti itu. Nah, kalau siap seperti itu silahkan. Tapi nggak siap lebih baik jangan. Nah, jadi seharusnya gimana? Kalau kita menghibin kepada ahlul bait, kalau ada yang minta kita, kita katakan, b, bukan saya menolak, tapi kalangan Syarifah karena masih banyak." Kalau bukan Habib-habib yang kawin, siapa lagi yang akan kawin mengawin mereka? Kita kan dilarang, kalangan kita kan dilarang. Nah, Fem, Kita katakan begitu kalau kita mau hibin. Tapi kalau Habib mengatakan gitu, enggak, anak sudah jatuh cinta sama inti misalnya. Nah, kalau sudah dia mengatakan begitu, ya kalau Habib begitu ya gimana lagi, Habib? Ahlan wa sahlan. Karena begitu. Fem, Nah, jadi seperti itu, semoga kita semuanya termasuk yang mencintai para Habib, mencintai para habaib, mencintai para zuriat Nabi Muhammad SAW dan semoga kita termasuk yang mendapatkan cintanya Nabi berkat kita mencintai mereka sebagaimana hal itu tuntutan Nabi SAW ahibbuni lihubbillah ahibbullah lima yudukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku artinya kalau kita cinta pada Nabi Muhammad cintailah keluarganya sama halnya seperti saya punya istri Ustazah Fauzia kemudian anak-anak siapa yang musuh Ustazah Fauzia pasti Ustazah suka Siapa yang musuhi anak Ustaz? Pasti Ustaz nggak suka. Walaupun Ustaz mau mujahadah untuk supaya suka. Tapi basyariah kita mengatakan tidak. Seumpama anak kita. Kemudian dihormati, dimuliakan, diberikan sesuatu. Dia pulang cerita. Saya pulang dari apa? Ini dikasih-kasih ke Wardah, kasih Ustaz Faiz, dan sebagainya. Kan senang Ustaz. Ustaz Rahimah bawa-bawa. Oh, senang Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Itu. Tapi itu kan memancing. Karena meminta itu membuka pintu 70 kemiskinan. Saya nggak mau miskin ke gara begini. Nah, cuma contohnya, kan dia sering mereka apalagi apa Kak Warda sering memberikan sesuatu. Nah, seumpama dengar kita, kita kan senang, gembira, gembira. Paling enggak ya Allah doakan semoga dia bahagia hidupnya. Paling tidak kan doa gitu. Nah, beda halnya kalau seumpama nangis anak saya, kenapa? Dijewer sama ustazah itu misalnya. Nah, kan kita saya itu ya Allah kenapa dijewer orang dia belajar sama anak gitu kan anak-anak Nah, gitu. Nah, itu maksudnya kita walaupun kita dituntut untuk mujahadah untuk tidak melampiaskan dengan yang tidak baik sesuai dengan perintahnya Nabi SAW. Tapi kan hati kan sakit. Hati kan terasa. Nah, jadi kalau itu terjadi pada kita yang akhlak yang pas-pasan bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW. Ambil satu contoh saja seperti yang terjadi dan ini mimpi-mimpi baik, mimpi benar karena mimpi Nabi Muhammad tidak mungkin salah. Asalkan dia tidak bohong, tidak mungkin salah. Ada seorang yang datang kepada orang yang kaya raya. Dia itu mempunyai toko, toko serba, eh, toko serba apa? sembako. Akhirnya ada Habib datang kepada dia. Ke, eh, pertamanya dia malu-malu, dia mau datang mundur lagi, datang mundur. Hanya ketahuan sama si sob tokonya dia bilang, "Kesini Beb, kenapa Beb?" Oh iya, nah ini sini mau beli beras. Tapi masanya nggak punya uang. Kalau anak mau utang, anak takut nggak bisa bayar. Jadi dia tuh takut betulan, bukan mau main-main gitu. Maukah, Ji, saya beli berasnya dengan kertas ini? Kertas apa diambil kertasnya? Hutang kepada kakekku Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dicium, ambil, ambil, ambil, ambil. Nanti suatu waktu dia datang lagi. Memang dia orang nggak punya, nggak punya. Jangan ditiru yang semacam ini ya. Jadi memang dia orang nggak punya, tapi dia nggak mau minta-minta begini, nggak mau. Gitu. Akhirnya pak mungkin dia itu ingin kalau semua itu anak kau bisa bayar anak bayar duluan kalau nggak bisa bayar biar kakekku yang bayar nanti gitu dan insya Allah tidak akan dibiarkan kakekku tidak membayarnya gitu maksudnya gitu lah jadi cuma kalau dia begini dia nggak mau gitu meminta dia nggak mau sampai akhirnya berkali-kali datang istrinya ya namanya maklum perempuan gitu lah jadi ya, dia ngomong-ngomongi ngembosi kamu itu ditipu-tipu kamu diomong-omong kamu dipermainkan sama Habib itu Ah, nanti akhirnya habis itu toko kamu isinya. Nah, katanya istrinya gitu. Karena istrinya yang merayunya, yang mengacaukan pikirannya, ya terpengaruh juga. Gitu. Nah, jadi paling besarnya tipuan itu adalah tipuannya perempuan, bukan tipuan setan. Makanya Allah Taala mengatakan inna keida kaidakunna azim betul. Sampai azim membesar, agung, luar biasa itu. Setan itu dikatakan inna keida syaitonikana. kana Daifa. Nah, tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim. Itu ah, kan luar biasa itu. <laughs> itu hebatnya perempuan itu. Merubah orang yang berani jadi pengecut, merubah orang yang pengecut jadi pemberani, merubah orang yang dermawan jadi pelit, merubah orang yang pelit jadi dermawan. Itu hebatnya perempuan. Makanya insya Allah tunggu kitabnya Ustaz nanti akan keluar. Para wanita adalah makhluk yang unik. Aneh tapi nyata. Gitu. Nanti kita sebutkan keunikannya gimana gitu. Jadi kadang-kadang merindukan, kadang-kadang menjebalkan. Kadang-kadang menyedihkan, kadang-kadang menyenangkan. Nah, itulah gitu. Nah, itu perempuan gitu. Kapan menyenangkan kalau lagi datang malaikatnya menyenangkan. Kapan menyedihkan dan menyakitkan kalau lagi datang setannya itu. Nah, nah akhirnya apa? Akhirnya timbul keraguan. Ketika timbul keraguan, malam itu juga bermimpi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Muhammad? Galia fulan. Kepadaku engkau ragu. Kamu ingin aku membayarku, membayarnya sekarang atau nanti di hari kiamat? Begitu dia bangun dari tidurnya, dia menangis, menangis, menangis, menyesal karena sempat ragu kepada Nabi Muhammad SAW. Disangkanya semacam ini tidak sampai kepada Muhammad. Suaminya. Suaminya. Akhirnya keesokan harinya, dia datangi Habib itu, diberikan satu kutungnya diberikan sama dia. Kali ada bermaksud sebanyak itu, kirim ke Dalwa. Cari Ustaz Segar. Ya. Ya. Semoga kita semua termasuk kita dan Nabi Muhammad SAW. Semoga yang termasuk ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan semoga kita semua termasuk yang mempunyai jiwa keimanan. Bukan jiwa kemunafikan. Jiwa yang penuh dengan takwa. Bukan jiwa yang penuh dengan khuzulan. Dan semoga kita semua dipilihnya untuk menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Lahadiniya. Walikunniyatin salihah walamana salih al-fatihah.